Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syurur anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yidlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepadanya yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan anugerah kepada kita semua. Kenikmatan yang paling besar adalah kita diberikan hidayah kepada agama Islam ini Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang fikih i'tikaf. Hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf. Dan insyaallah pada akhir kajian ini kita akan berikan kesempatan kepada hadirin untuk memberikan pertanyaan dan pertanyaan ditulis dengan kertas dan bagi yang belum memiliki kertas Maka silakan mengambil kertas di depan Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Al-I'tikaf Secara bahasa Adalah luzumu syai' Yaitu melazimi sesuatu Seseorang dinamakan beriktikaf apabila dia melazimi sesuatu dan jadi masuk dengan etikaf secara syariat atau istilah agama maka etikaf adalah melazimi masjid berdiam diri di dalam masjid dengan maksud untuk mengkhususkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah maksud dari atikaf, Secara bahasa Maupun secara istilah Dan hukumnya sunnah Bukan merupakan kewajiban Kecuali apabila seseorang bernadar Kalau dia bernadar untuk beriktikaf Maka menjadi wajib baginya karena dahulu Umar bin Khattab radhiallahu anhu beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Inni nadartu an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Ya Rasulullah, dahulu aku pernah bernadar untuk beritikaf di Masjidil Haram satu malam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada beliau Aufi binadrik Hendaklah engkau menyempurnakan nadarmu Aitikaf pada asalnya sunnah Tapi kalau seorang bernadar Dan mewajibkan dirinya untuk beritikaf Dengan nadarnya Maka wajib bagi dia untuk menunaikan nadar tersebut Rasulullah SAW bersabda Man nadhara ayyuti Allah yutih Berang siapa yang bernadar Untuk mentaati Allah SWT Maka adalah dia mentaati Allah SWT berfirman Antahira baiti alittaifina taifina wal sujud Allah berfirman kepada Ibrahim dan juga Ismail mengambil janji dari mereka berdua antahira baiti al taifina wal-akifin antahira baiti al taifina wal-akifin hendaklah kalian berdua membersihkan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan juga bagi orang-orang yang beriktikaf warruka'i sujud demikian demikian pula bagi orang-orang yang rukuk dan juga sujud Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya beriktikaf. Karena di sini Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wasallam diperintahkan untuk membersihkan rumah Allah yaitu Ka'bah bagi orang-orang yang beriktikaf. Dan Allah SWT berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Ini menunjukkan tentang disyariatkannya beriktikaf dan bahwasanya itikaf dilakukan di dalam masjid dan menunjukkan dilarangnya orang yang itikaf mendatang istrinya sedangkan dia dalam keadaan beritikaf dan mendatangi istri bagi orang yang itikaf adalah membatalkan itikaf meskipun itu dilakukan di luar masjid di hotel atau di rumah Apabila dia mendatangi istrinya Maka ini membatalkan iktikafnya Rasulullah SAW selama hidup beliau Di bulan-bulan Ramadan Beliau senantiasa melakukan sunnah ini Yaitu beriktikaf Dan beliau Sallallahu alaihi wasallam Selama hidup beliau menemui bulan Ramadan dan melakukan kewajiban berpuasa di dalamnya sembilan kali. Karena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dimulai pada tahun 2 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Jadi beliau berpuasa pada tahun kedua ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan dan tahun kesepuluh. Artinya sembilan kali beliau melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan selama itu pula beliau melakukan iktikaf. Kecuali pernah beliau sekali pernah beliau tidak melakukan intikaf Di bulan Ramadan Pada tahun tersebut Kemudian beliau melakukan intikaf pada bulan Syawal Dan pada tahun terakhir Beliau melakukan intikaf di bulan Ramadan 20 hari Adapun di tahun-tahun sebelumnya Beliau melakukan itikaf Sepuluh hari yang terakhir Di bulan Ramadan Berkata Aisyah radhiallahu anha Anna alaihi wasallam Kana al al-ashr al awakhir Min Ramadan Hatta Allah, Thumma atakafa azwajuhu min ba'dih Dahulu Nabi Sallam Melakukan iktikaf Pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai meninggal dunia. Kemudian setelah itu beriktikaflah istri-istri beliau setelah beliau meninggal. Ini menunjukkan kepada kita tentang disunahkannya seseorang melakukan itikaf baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dan yang sangat ditekan, sangat ditekankan adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka ini ditekankan bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk melakukan itikaf di hari-hari tersebut untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan untuk wanita maka disunahkan apabila aman dari fitnah dan apabila dia adalah seorang yang memiliki suami maka hendaknya dia meminta izin terlebih dahulu dari suaminya syarat sahnya iktikaf iktikaf memiliki syarat-syarat sah yang pertama Orang yang melakukannya adalah seorang muslim Orang yang kafir Maka tidak sah untuk melakukan Iktikaf Sampai dia bersahadat Dan masuk ke dalam agama Islam Kemudian yang kedua Syarat sahnya iktikaf Adalah berakal Orang yang tidak punya akal seperti orang yang gila maka tidak sah apabila dia melakukan etikaf. kemudian yang ketiga adalah mumayyiz yaitu sudah membedakan dan batasnya adalah apabila dia sudah berumur 7 tahun kalau sudah lengkap 7 tahun atau seorang anak berumur 7 tahun maka dia sudah memayis yaitu bisa membedakan kalau kurang dari tujuh tahun maka tidak tidak dianggap memayis karena beliau SAW mengatakan muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri sinin Beliau mengatakan Hendaklah kalian memerintah Anak-anak kalian Untuk melakukan sholat Ketika mereka berumur tujuh tahun Dan pukullah mereka Apabila tidak melakukan sholat Ketika mereka berumur sepuluh tahun Para ulama mengatakan Umur tujuh tahun di sini adalah umur Tamyiz jadi seorang anak dianggap bisa membedakan ketika berumur 7 tahun ini. Seorang anak yang kurang dari 7 tahun apabila melakukan itikaf, maka itikaf tersebut tidak sah. Kemudian selanjutnya di antara syarat sahnya itikaf adalah niat karena Rasulullah SAW bersabda Innamal amalu bin niat. Sungguhnya amalan itu adalah dengan niat Orang yang berdiam diri di masjid Sementara dia tidak berniat untuk beriktikaf Maka iktikaf tersebut tidak sah Sampai dia beriktikaf dan berdiam diri di dalam masjid Dengan niat di antara syarat sahnya Iktikaf Adalah dilakukan di dalam masjid Karena Allah SWT mengatakan Wa antum aakifuna fil masajid Dan kalian beriktikaf Di dalam masjid-masjid Apabila iktikaf tersebut dilakukan di rumah Atau di sebuah gedung atau di tanah lapang maka itikaf tersebut tidak sah jadi disyaratkan itikaf tersebut dilakukan di dalam masjid dan masjid yang paling afdal untuk dilakukan itikaf di dalamnya adalah Masjidul Anbiya masjid-masjid para nabi yang jumlahnya ada tiga yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW bersabda, "La illa fil masajidil thalathah." Tidak ada i'tikaf kecuali di dalam tiga masjid. Maksudnya adalah tidak ada i'tikaf yang lebih sempurna yang lebih afdal kecuali ketiga masjid. Dan bagi orang yang beritikaf dan dia termasuk orang yang wajib untuk melakukan sholat berjamaah, maka dia harus mencari masjid yang, yang didirikan di dalamnya sholat berjamaah. Apabila dia termasuk orang yang wajib untuk melakukan sholat berjamaah Dan itikaf yang dia lakukan Diselingi dengan sholat-sholat berjamaah Seperti orang yang beritikaf Dari pagi sampai sore Atau beritikaf sehari semalam Maka waktu seperti ini diselingi dengan Sholat-sholat berjamaah maka dia harus mencari masjid-masjid atau sebuah masjid yang didirikan di dalamnya sholat berjamaah. Tapi seandainya dia bukan termasuk orang yang wajib untuk sholat berjamaah, seperti orang yang sakit atau seorang wanita, maka tidak diharuskan dia beritikaf di dalam masjid yang didirikan di dalamnya salat berjamaah atau itikafnya tidak diselingi dengan salat berjamaah seperti orang yang bertikaf beritikaf selepas salat subuh sampai menjelang zuhur berdiam diri dalam masjid dengan niat untuk bertikaf setelah sholat subuh sampai menjelang zuhur maka tidak diharuskan dia untuk mencari masjid yang didirikan di dalamnya sholat berjamaah kemudian disyaratkan di dalam beretikaf adalah dalam keadaan bersuci suci dari hadas besar suci dari hadas besar Kemudian Bagi seorang yang ingin beritikaf Di 10 hari Yang terakhir di bulan Ramadan Maka Dia memulai itikafnya. menurut jumhur ulama adalah sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 20 sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 20 Ramadan dan sebagian yang lain mengatakan memulai etikafnya setelah sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan. Ini adalah pendapat yang kedua di antara pendapat para ulama. Dan yang lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama. Itu seseorang memulai iktikafnya pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan pada tanggal 20 Ramadan yaitu sebelum tenggelamnya matahari supaya dia bisa mendapatkan malam tanggal 21 di mana Rasulullah SAW mengatakan carilah Lailatul Qadar pada malam-malam witir di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan malam tanggal 21 termasuk malam-malam witir. Oleh karena itu lebih hati-hatinya orang yang mau etikaf memulai pada pada saat sebelum tenggelamnya matahari pada tanggal 20 Ramadan Kemudian diakhiri Pada saat tenggelamnya matahari Di akhir bulan Ramadan Boleh dia keluar Dari tempat iktikafnya Yaitu Tenggelamnya matahari pada tanggal 29 Ramadan Atau pada tanggal 30 Ramadan dan yang afdal Dia tidak keluar dari masjid Kecuali setelah melakukan sholat id Maka silakan dia meninggalkan Tempat iktikafnya Itu yang afdal Tapi boleh bagi dia untuk meninggalkan Tempat iktikafnya Apabila sudah selesai bulan Ramadan Karena apabila sudah tenggelam matahari pada tanggal 29 Ramadan atau pada tanggal 30 Ramadan maka berarti sudah selesai bulan Ramadan artinya sudah selesai iktikafnya perkara-perkara yang diperbolehkan ketika kita melakukan iktikaf Di antaranya yang pertama adalah keluar dari tempat iktikaf kita karena keperluan yang memang harus dia lakukan seperti makan atau minum buang air kecil buang air besar mandi janabah wudhu yang wajib Atau perkara-perkara yang lain yang memang harus Dia keluar dari tempat etikafnya Maka ini diperbolehkan Dan diperbolehkan bagi orang yang iktikaf Untuk berbicara Di dalam perkara-perkara yang bermanfaat yang tidak ada keharaman di dalamnya. Demikian pula diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarganya. <clears throat> Karena dahulu Rasulullah SAW ketika beritikaf pernah dikunjungi oleh Sofia, istri beliau, dan berbicara sebentar dengan Sofia menunjukkan bahwasanya orang yang itikaf boleh dikunjungi dan boleh dia berbicara sekedarnya. Yang penting tidak terlalu berlama-lama berbicara dengan orang lain. Boleh bagi orang yang beritikaf untuk makan dan juga minum di dalam masjid. dengan syarat menjaga kebersihan masjid. Dan boleh baginya untuk tidur. Dan yang afdal adalah menyedikitkan tidur ini Karena maksud dari etikaf Adalah untuk mengkhususkan diri Beribadah kepada Allah SWT Adapun orang yang beritikaf dan memperbanyak tidur di dalam masjid maka ini bertentangan dengan maksud dari itikaf itu sendiri silakan seseorang tidur sekedarnya dan tidak memperbanyak tidur di dalam masjid ketika itikaf perkara-perkara yang disunahkan ketika itikaf dan dianjurkan ketika itikaf secara umum adalah memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Swt. wa taala. Qiyamul lain membaca Al-Qur'an berzikir kepada Allah Swt., memperbanyak doa beristighfar ini hendaklah diperbanyak oleh orang yang etikaf dan mengisi waktu-waktunya dengan ibadah ini. Dan hendaklah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Tidak terlalu banyak berbicara, tidak terlalu banyak bergaul dan sebisa mungkin mengisi waktu-waktunya dengan ibadah. Tidak berbicara kecuali memang ada keperluan. Dan sunnahnya dia memilih satu tempat untuk beritikaf di situ. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka beriktikaf memilih satu tempat untuk dijadikan ibadah dijadikan tempat ibadah dan tidak berpindah-pindah ini yang disunahkan ketika melakukan itikaf perkara-perkara yang membatalkan Iktikaf seseorang Yang pertama adalah Keluar dari masjid Tanpa ada keperluan yang mendesak Belanja Atau jalan-jalan Makanya adalah keperluan-keperluan yang tidak mendesak Apabila dilakukan maka ini membatalkan i'tikafnya. Kemudian yang kedua adalah mendatangi istri. Ini juga termasuk perkara yang membatalkan i'tikaf seseorang. Kemudian selanjutnya adalah riddah Yaitu keluar dari agama Islam orang yang melakukan i'tikaf kemudian dia melakukan sesuatu yang membuat dia keluar dari agama Islam maka ini membatalkan i'tikafnya ini adalah beberapa perkara yang bisa membatalkan i'tikaf seseorang poin yang terakhir adalah tentang malam Lailatul Qadar dan sebelum saya lanjutkan silakan bagi yang memiliki pertanyaan Ditulis kemudian diajukan ke depan Lailatul Qadar Dikabarkan oleh Allah SWT Adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan Kalau dihitung Kurang lebih 83 tahun 4 bulan Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan Dan malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam turunnya Al-Qur'an. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan dia yaitu Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kapan diturunkan Al-Qur'an? Di bulan Ramadan. Karena Allah mengatakan syahrul ramadhanalladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Dan diharapkan malam Lailatul Qadar tersebut ada di malam-malam yang terakhir yaitu 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan Oleh karena itu disyariatkan Iktikaf pada malam-malam tersebut Supaya dia bisa mendapatkan Malam Lailatul Qadar Rasulullah SAW bersabda Taharraw Lailatul Qadri Fil ashril awakhir min Ramadan Hendaklah kalian mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan Dan yang lebih diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari malam-malam yang terakhir di bulan Ramadhan Karena beliau wasallam mengatakan taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan Hendaklah kalian mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam witir di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Malam tanggal 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan juga malam tanggal 29. Jangan sampai kita luput dari malam-malam tersebut. Mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah dengan qiyamul lain, membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu malam-malam witir. Dan di antara malam-malam witir tersebut Yang paling diharapkan Di situ ada malam Lailatul Qadar Adalah malam tanggal 27 Di bulan Ramadan Karena ucapan Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu Wallahi inni la'alamuha Hiya laylah allati amarana Rasulullah sallam biqiyamiha hiya lailatul sab'in wa isrin Beliau mengatakan demi Allah aku sungguh mengetahuinya yaitu mengetahui malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam di mana Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk sholat di dalamnya. Itu adalah malam tanggal 27 Jadi malam tanggal 27 Ini adalah malam yang sangat diharapkan Itu adalah malam Lailatul Qadar Namun kita tidak bisa memastikan Dan orang yang beritikaf Selama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan Dan berdiam diri di masjid baik siang maupun malamnya maka dia diharapkan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada seribu bulan yang Rasulullah SAW pernah bersabda man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambi barang siapa yang salat Salat malam pada malam Lailatul Qadar Karena iman Dan juga mengharap pahala dari Allah SWT Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu Dengan demikian Kita sudah Menyelesaikan pembahasan tentang masalah itikaf ini Semoga yang sedikit ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran Maka datang, datangnya dari Allah SWT semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Tapi nanti yang memiliki pertanyaan silahkan mendatangi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.